Syarahnya Syarah Sunnah. Syarhu Sunnah tulisan Imam Al-Barbahari rahimahullah disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan dalam risalahnya, dalam syarahnya diberi judul Umdatul Qari. Ithaful Qari afwan, bukan Umdatul Qari. Ibnatul Qari syarahnya Sahih Bukhari. Ithaful Qari. Dalam syarah Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Sampai pada ucapan Imam Al-Barbahari, "Wala yat'an 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala 'ala ashabihi." Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dan Ahlus Sunnah tidak mencerca Rasulullah SAW dan tidak mencerca sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan yang pertama Rasulullah SAW. Baru kemudian wala ala ashabih. Karena mencerca sahabat-sahabat Rasulullah SAW akan membawa cercaan kepada Rasulullah SAW. Karena akan dikatakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang jelek. Artinya Rasulullah SAW punya sahabat-sahabat yang jelek. Wal mar'u ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Sedangkan teman-teman Nabi Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya dikatakan orang-orang jelek. Berarti menuduh Rasulullah SAW adalah orang yang jelek bersama orang yang jelek. Rasulullah SAW al Kemudian disebutkan dalil-dalilnya tentang larangan untuk mencerca para sahabat. Pertama ucapan Rasulullah SAW, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan yang lebih sahih adalah khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. yakni para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya. Ini para tabi'in dan kemudian para tabi'it tabi'in. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam sekian banyak ayat-ayatnya tentang keutamaan para sahabat. Pertama ayat Allah dalam surat Taubah awwalun minal muhajirin wal ansar." والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan dari kalangan mereka-mereka yang mengikutinya dengan baik Allah ridho pada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka jannah, surga. Bahkan dijamakkan surga-surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Dijanjikan dengan keridhaan, dijanjikan dengan surga. Bagi siapa? Bagi as-sabiqin al-awwalin generasi pertama umat ini. Dan dirincikan siapa generasi pertama umat ini. Siapa dijuluki dengan sabiqin al-awwalin. Disebutkan minal muhajirina wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Ini para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Muhajirin yang beriman sebelum hijrah dan ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah Sedangkan Ansar adalah yang beriman di Madinah sebelum mereka datang. Yang tabawa udar, yang mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan kedatangan para muhajirin, yuhibbunahum mencintai mereka, bahkan mementingkan tamu-tamunya daripada diri mereka sendiri. Yang ketiga, disebutkan oleh Allah, "Walladzina taba'uhum bi'ihsan." dan yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang mengikuti mereka? Tabi'ina lahum, ini para tabi'in. Demikian pula para tabi'it tabi'in. Demikian pula para tabi'it tabi'it tabi'in. Demikian pula para tabi'it tabi'it tabi'it tabi'in. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagaimana pendapatnya Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata walladzina tabauhum biihsan adalah seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman yang mengikuti jalan para sahabat maka mereka masuk tabi'in lahum biihsan hanya tiga golongan inilah yang dijamin dengan keriduan radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijanjikan dengan jannah tajri tahtaha al-anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Hanya tiga golongan ini. Yang dua ta'yin, yang satu sifat. Yang ta'yin muhajirin dan ansar dijamin mereka dengan keridhaan dan jannah, maka jangan cerca mereka Jangan lecehkan mereka, jangan hinakan mereka, jangan rendahkan mereka. Dan kita haram menggibahi mereka. Lebih besar keharamannya daripada menggibahi kaum muslimin yang lain. Apa hukumnya ghibah? Haram terhadap kaum muslimin. Apalagi kepada para sahabat. Ikhwanifidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau bukan sekedar ghibah tetapi buhtan yang tidak ada pada para sahabat. Tuduhan-tuduhan palsu. Seperti yang dilancarkan oleh syiah rafidah. Dan antek-anteknya. Dan pengikut-pengikutnya. Dan para mutasyayyi'in yang kesyiah-syiahan. Yang teracuni dengan racun-racun syiah. Ikut berbicara menjelekkan Abu Bakar wa Umar. Muhajirin wal ansar. Wa ghairihim minas sahabah Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bahkan mereka mendoakan dengan laknat setiap acara. Setiap ada acara apapun pengajian ataupun perayaan-perayaan batil mereka, mereka berkata Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma Allahumma la'an Umar, Allahumma la'an Uthman ila akhir. Ya Allah laknatlah Abu Bakar, Allah laknatlah. Wallahi kita mendoakan Allahumma al'an man la'ana Abu Bakrin. Allahumma al'an man la'ana Umar. Allahumma al'an man la'ana Uthman wa ashabi Rasulullah SAW. Boleh kita mendoakan laknat? Tidak boleh kalau ta'yin. Tapi kita tidak ta'yin. Kita mengucapkan dengan am. Siapa yang melaknat sahabat akan kembali pada dirinya. Ya Allah, kita berdoa dengan ikhlas. Semoga dilaknat mereka yang melaknat para sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras. Enggak terlalu ekstrim. Wajar-wajar saja. Mengapa? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Dia mengkafirkan orang yang tidak kafir akan kembali pada dirinya. Orang melaknat Orang-orang yang tidak pernah dilaknat akan kembali pada dirinya. Maka kita bicara secara am, tidak secara ta'yin. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat para sahabat. Ikhwani fiddina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ayat Allah dalam surat al fatih ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah sungguh-sungguh dengan nam yang bermakna penekanan dan qad yang juga bermakna takkid penekanan sungguh-sungguh sungguh-sungguh Allah telah ridha kepada mereka yang berbayat kepada engkau wahai Rasul di bawah pohon tersebut yang dimaksud tentunya bayat di bawah pohon yang terkenal dengan nama bayatul ridwan dari kata radhiyallahu anhum. Allah ridhai mereka. Semua yang berbaiat di bawah pohon itu. Sehingga dikatakan baiatnya baiatur ridwan. Jumlah mereka waktu itu ada 1400 orang. Muhajirin dan ansar. Kurang lebih 1400 orang. Semuanya dijamin. Dengan jannah. Termasuk Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ada syubhat dari Syiah pengkaburan dari Syiah yang berkata ini tidak termasuk Utsman karena Utsman gak ikut bayat. Lihat sejarahnya, baca sejarahnya. Utsman waktu itu diutus ke Mekah sehingga tidak ikut bayat, berarti tidak ikut mendapatkan keutamaan bayat Ridwan. <laughs> Imma jahilun au mutajahil. Imma bodoh wa imma berpura-pura bodoh dan yang kedua lebih dekat daripada yang pertama. Yani mereka berpura-pura bodoh kalau justru Utsman lebih istimewa dari yang lainnya karena ketika seluruhnya sudah berbaiat Rasulullah SAW memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya dan berkata hadza li Utsman ini untuk Utsman berarti Utsman diwakili oleh tangan yang paling mulia yaitu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu jawaban pertama. Jawaban kedua, bayatul Ridwan itu terjadi karena membela Utsman. Sedangkan kalian mencerca Utsman. Aji. Bayatul Ridwan itu terjadi ketika Utsman diutus untuk berdialog dengan Quraisy, kemudian tidak kembali. Ditunggu, ditunggu, ditunggu tidak kembali beberapa hari dikira dibunuh. Kutilah Utsman, Utsman pasti dibunuh. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya berbayat, sumpah setia. Dengan nama Allah untuk membela agama, membela Islam dan membela kaum muslimin dan membela Utsman ibn Affan. Berarti terjadinya bayat itu karena membela Utsman ibn Affan Radiyallahu taala anhu. Berarti justru yang paling istimewa dalam bayat ridwan adalah Utsman karena dibela oleh Rasulullah dan para sahabatnya dengan sumpah setia. Dengan bayat. Taib. Sampai ketika Allah SAW menyatakan Hada li Uthman dengan memegang tangan kanannya atau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya maka para sahabat merasa tenang alhamdulillah berarti Uthman masih hidup karena diwakili bayatnya dengan tangan Rasulullah SAW kemudian datanglah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu Naam. Banyak sekali syubhat yang menjelekkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Syiah dan dari Khawarij. Di antaranya selain itu dituduh Utsman bin Affan tidak mendapatkan keutamaan perang Badar karena tidak ikut perang Badar. Nah, kalau dilihat sejarahnya benar, Utsman tidak ikut perang Badar, tetapi disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga istrinya yang merupakan anak Rasulullah SAW dan sedang sakit. Dan sakitnya bukan sembarang sakit, sampai meninggal karena sakitnya. Artinya parah. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang terhalang oleh udur untuk berangkat jihad fisabilillah, maka tidaklah kalian menaiki gunung atau menuruni lembah atau kalian bertik, berperang ila akhirih kecuali mereka mendapatkan pahalanya. Rasulullah SAW sedang berangkat ini dalam perjuangan jihad fisabilillah. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyatakan inna bil Madinah. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menaiki bukit atau menuruni lembah kecuali mereka mendapatkan pahalanya seperti kalian habasahumul udru. Hanya saja mereka terhalang udur. Tidaklah kalian menaiki bukit, mereka dapat pahalanya. Kalian menuruni lembah, mereka dapat pahalanya. Kalian mengayunkan pedang kalian, mereka dapat pahalanya. Siapa ya Rasulullah? Mereka-mereka yang habasahumul udur. Mereka yang terhalang oleh udur. Di antaranya yang paling pantas adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Demikian pula tuduhannya lari dari perang Uhud. Radiyallahu taala anhu. Tidak ada yang lari dari perang Uhud dari para sahabat kecuali para munafikin yang baru berangkat beberapa kilometer berputar untuk pulang ke Madinah. Itu munafikin. Hampir semuanya munafikin. Bahkan diriwayatkan semuanya munafikin. Adapun ketika terjadi kekacauan, maka itu tidak dibilang lari karena para sahabat kehilangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terjatuh, patah giginya. Dalam keadaan mereka berkata, kutilah Rasulullah, kutilah Rasulullah. Maka para sahabat ada yang lari ke sana kemari. Mencari Rasulullah SAW. Dan seperti orang yang atau masyarakat yang kehilangan induknya. Tetapi setelah Rasulullah SAW ditemukan dan memanggil mereka, semuanya kembali Barakallahu fikum. Tidak ada para sahabat yang lari dari perang. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kembali kepada kitab. Tahta syajarah ay syajaratul ridwan al baiah fil hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata السكينة wa atabahum fathan قريبا Maka Allah pun tahu dan maha tahu. Apa yang ada di hati-hati mereka. Maka Allah turunkan pada mereka sakinah, ketenteraman. Dan Allah berikan pahala balasan buat mereka dengan fathan qariba. Dengan kemenangan yang dekat. Maka barakallahu fikum kalau sudah disebutkan dengan laqad sungguh-sungguh Allah telah ridho pada mereka maka tidak boleh ada seorang pun muslim yang tidak ridho kepada para sahabat. Allah saja telah ridho dan Rasulullah SAW juga telah ridho dan menyatakan dengan kalimat khairun nas karni sebaik-baik manusia adalah generasiku ini generasi para sahabat dan Nabi menyatakan atas subuh ashabi jangan cerca sahabatku Allah telah ridho Rasulullah telah ridho kalau ada seorang yang tidak ridho berarti dia menyelisihi Allah dan Rasulnya menentang Allah dan Rasulnya.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 Memuji orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa mereka keras tegas terhadap orang-orang kafir tapi mereka saling sayang menyayangi sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud berharap fadilah dari Allah dan keriduannya. Ini persaksian dari Allah bahwa mereka mukhlisin, orang-orang yang ikhlas ibadah mereka, perjuangan mereka, sujud mereka, ruku mereka semuanya ibtigha ridwanillah, mencari keriduan Allah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Simauhum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Ini nurul iman, cahaya keimanan bukan hitam yang dijidat. Bukan, bukan itu. Zalika masaluhum fit Taurah. Itulah permisalan mereka di dalam Taurat. Yani sifatuhum al-madhkura bit Taurah. Maksudnya adalah bahwa itu sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat yang turun kepada Yahudi, kepada Nabi Musa alaihi salam sehingga Yahudi mendapatkan dari Nabi Musa, mendapatkan dari Allah dalam kitab Taurat bahwa nanti akan datang seorang nabi yang sahabat-sahabatnya asyidda'u 'alal kuffar, ruhama bainahum, tarahum ruk'an sujada, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada dalam Taurat diajarkan oleh Nabi Musa, didengar oleh Bani Israel, Yahudi, Wa masaluhum fil Injil. Adapun permisalan mereka di dalam Injil. Ay sifatuhum fil Injil, yakni sifat-sifat mereka yang digambarkan dalam kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihi salam yang diajarkan kepada kaum Nasara. Sehingga mereka kaum Nasrani tahu di dalam kitab mereka Injil ada pujian terhadap sahabat-sahabat Nabi yang akan datang. Bukan hanya nabinya. Nabinya dijelaskan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, bahkan namanya disebutkan. Ternyata disebutkan pula bagaimana sifat para sahabatnya di dalam Injil. Bagaimana dalam Injil digambarkan kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Digambarkan di dalam Injil bahwa mereka seperti tumbuhan yang menjulang atau yang keluar tunasnya, tumbuh membesar. Pokoknya, batangnya semakin kokoh. Tunasnya menjulang di atas batangnya yang kokoh. Yu'jibu zurra mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar untuk membikin jengkel orang-orang kafir. Supaya orang kafir Ulmu Qul mutu bighaidikum. Kita katakan mutu bi bighaidikum, silakan matilah kalian dengan kemarahan kalian. Orang kafir marah, orang kafir jengkel, kafir sempit dadanya melihat bagaimana hebatnya para sahabat. Dari mulai kecil, dari badu, dari orang orang-orang kampung, tiba-tiba bisa menguasai dunia. Mengalahkan Romawi dan Persia, dua negara adidaya, dua negara superpower ketika itu bihimul kufar untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Dari sinilah Imam Malik rahimahullah mengambil istimbat hukum. Rahimahullah taala. Faqih, jenius. Beliau berkata, berarti siapa yang marah kepada para sahabat berarti dia orang kafir. Karena Allah berfirman, liyaghidha bihimul kuffar untuk membuat jengkel orang-orang kafir karena mereka para sahabat ini. Ternyata yang marah Syiah Rafidah berarti mereka kafir. Karena Allah menyatakan liyaghidha bihimul kufar. Allah jadikan mereka hebat. Allah jadikan mereka gagah berani. Allah jadikan mereka pejuang-pejuang fisabilillah. Allah jadikan mereka mujahidin. Allah puji dalam Quran. Rasulullah puji dalam sunnah-sunnah. Dalam hadis-hadis yang sahih. Digambarkan sifat-sifat mereka yang mulia dalam Quran dan sunnah. Siapa yang jengkel? Syiah. Rafidah. Padahal Allah mengatakan untuk membuat jengkel orang kafir. Oh berarti itu tuh yang marah. Mereka itu. Syiah Rafidah. Adapun orang-orang kafir yang hakiki jangan tanya betapa jengkelnya mereka. Bahkan disebutkan oleh beberapa ulama bahwa Syiah Rafidhah itu marah itu warisan dari nenek moyangnya. Warisan dari nenek moyangnya yaitu Majusi Persia. Ternyata mereka orang-orang Parsi. Daerah Iran dan sekitarnya itu dulu Parsi. Kenapa kau yang dibela Ali Nabi Talib? Karena Ahlul Bait bukan. Salah besar. Kalau ahlul bait karena mantunya Rasulullah SAW menikahi anak perempuannya Rasulullah SAW bukan hanya Ali, Utsman menikahi dua anak perempuan Rasulullah SAW. Oh karena kedekatannya dengan uh, Rasulullah. Kalau kedekatannya dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar paling dekat dengan Rasulullah SAW. Bukan, bukan urusan itu. Karena mereka melihat Ali bin Abi Thalib yang menikahi beberapa wanita Persia. Karena itu mereka membela Ali. Bukan karena akidah mencintai sahabat, tidak. Bukan karena kekerabatan, bukan karena ahli bait, bukan. Kalau karena ahli bait, kita tanyakan pada mereka, kenapa kalian memuliakan Husain tetapi tidak memuliakan Al-Hasan? Padahal dua-duanya ahli bait, dua-duanya cucu Rasulullah SAW, dua-duanya anak Ali bin Abi Thalib, dua-duanya adalah anak Fatimah binti Rasulullah SAW. Kenapa dibedakan? Tanyakan pada mereka. Kenapa? Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena asabiyah. Urusannya asabiyah Persia. Karena mereka adalah turunan majusi. Yang didudukkan, dikalahkan, ditundukkan oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Maka mereka setiap bikin acara perayaan, mereka selalu menginjak-injak nama Umar Ibn Khattab. Bencinya mereka bukan main. Yang paling dibenci Umar karena yang mengalahkan Persia, menundukkan Persia. Ikhwani fiddina azakumullah. Jangan tertipu dengan kalimat ahlil bait, ahlil bait, ahlil bait. Ahlil bait itu emang cuma Husain. Kalau Al-Hasan bukan. Anak Rasulullah SAW cuma Fatimah. Kalau Ummu Kulthum, Waruqayyah, nggak masuk. Bukan anak Rasulullah SAW. Lihat ikhwan ibn azam, perhatikan. Keanehan mereka. Anak perempuan Rasulullah SAW ada. Bahkan Utsman menikahi dua kali. Satu Ruqayyah, satu Ummul Kulthum. Menikah meninggal dinikahi lagi yang berikutnya sampai dijuluki dengan Dun Nurain memiliki dua cahaya. Fadalla ala anna alladhi yaghtadhu min as-sahabati aw yubghiduhum annahu kafir. Maka menunjukkan ayat ini bahwa siapa yang marah kepada para sahabat Siapa yang benci pada mereka berarti dia orang kafir. Karena Allah berfirman, liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Wa qawluhu, kembali kepada ucapan musannif rahimahullah. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, li'anna innama arafna Allah wa arafna rasulahu wa arafna al-Qur'ana wa arafna al khayra wa syarra wad dunya wal akhirah bil athari. Mengapa kita tidak boleh mencerca para sahabat? Karena sesungguhnya kita kenal Allah. Kita kenal Rasulullah. Kita kenal Al-Qur'an. Kita kenal kebaikan dan kejelekan. Kita kenal dunia dan akhirat. Semuanya dengan riwayat Jangan dikira Al-Quran itu tiba-tiba turun jelejek kepada kalian. Tidak. Melalui para sahabat. Dicatat oleh para sahabat. Dicatat oleh Ibn Mas'ud. Dicatat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dicatat oleh sekian banyak penulis-penulis. Dihafal oleh penghafal-penghafal para sahabat. Dikumpulkan di zaman Amirul Mukminin disatukan dalam satu dialek Quraisy di zaman Uthman disusun oleh para sahabat. Kalau kita biarkan mereka mencerca para sahabat, menjatuhkan kehormatan para sahabat, dituduh dengan kadzab, dituduh dengan munafik, dituduh bahkan dengan takfir, pengkafiran. Lantas kita mau dapat riwayat dari mana? Al-Quran ini diriwayatkan dari Abi Hafsin dan Asim sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Oh Ibnu Mas'ud begini dan begitu. Dari Aisyah, Aisyah begini dan begitu. Dari Muawiyah, ah, Muawiyah begini dan begitu. Habis. Dari mana kita akan tahu Quran? Kalau sanadnya diputus oleh mereka dari yang paling tingginya, diputus dari atasnya, para sahabat nggak bisa diterima. Karena mereka pendusta, pengkhianat, kafir, munafik, ila akhir. Terus, apa sisanya? Ikhwani fi din, a'azakumullah lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aibil athar lati rawawha. Yakni kita mendapatkan ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Quran, tentang kebaikan dan kejelekan. Semuanya dari riwayat-riwayat dari para sahabat rawauha diriwayatkan oleh mereka wahiyal ahadisul lati rawauha an Rasulillah yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW Faladhi yat'an fihim yat'an fi syariah berarti siapa yang mencerca para sahabat berarti dia mencerca hadis-hadis mencerca riwayat-riwayat berarti mencerca ilmu agama dari mana kami kalian mendapatkan ilmu agama kalian? Dari para sahabat. Ah, tolak. Kenapa? Para sahabat munafikun. Para sahabat, para pendusta, para pengkhianat. Tinggal. Terus dari mana kita dapat riwayat? Ikhwani fid azakum a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ahlil bait kata mereka. Ahlil bait yang mana? Ahlil bait itu bukan hanya Ali. Di samping Ali radhiyallahu taala anhu ada Ja'far, sama-sama bin Abi Thalib. Berarti kedudukannya sama dengan Ali. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Ada Abda, Abbas bin Abdul Muttalib. Lebih tinggi bahkan. Lebih tinggi dari mereka. Ada akil. Empat ini, kata para ulama. Yang namanya Ahlul Bait, turunan Ali wa Abbas wa Aqil wa Ja'far. Nabi Saleh. Yang mana yang kalian maksud? Oh dari sahab, dari ahli bait, ahli bait yang mana? Oh dari uh, Fatimah, dari Fatimah. Kenapa enggak dari yang lainnya? Ada dari Ruqayyah misalnya atau dari Ummi Kulthum atau dari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oh dari istrinya Ali, istrinya Ali banyak menikah dengan yang ini, menikah dengan yang itu, menikah dengan yang sana, cerai dengan yang ini, menikah lagi dengan yang sana, yang meninggal yang ini, menikah dengan sana. Bagaimana? Dari yang mana? Kok cuma satu? Oh dari turunannya Hasanul Husain, turunan Ali bin Abi Thalib bukan hanya Hasanul Husain. Ada Muhammad Al-Hanafiyah. Ada sekian anaknya. janggal. Ajaran yang aneh, ajaran yang janggal, ajaran yang banyak kontradiksi. Yang sesungguhnya itu hanya kemarahan orang Persia kemudian membuat agama untuk merusak Islam. Membuat agama dalam tanda petik di atas namakan Islam. Padahal tidak ada dari Islam sedikit pun. Qurannya mereka mengatakan kami punya Quran yang berbeda dengan kalian. Itu Qurannya Abu Bakar wa Umar. Quran kami, Quran Fatimah lebih banyak dari kalian. Tiga kali lipat. Apalagi sunnah. Mereka tolak semua riwayat. Mereka punya riwayat sendiri. Dalam tanda petik, bikin sendiri. Rasulullah salam al-afiyah. Berarti mereka-mereka yang mencerca para sahabat sesungguhnya ingin mencerca yang dibawa oleh para sahabat. Yaitu hadis-hadis, riwayat-riwayat, bahkan Quran Jangan dikira Quran tanpa riwayat. Quran juga ada riwayatnya. Hanya saja riwayatnya mutawatir. Nah. Liannaha min riwayatin ruwatin kedabah. Mereka yang mencerca para sahabat berarti mencerca syariat. Karena berarti mereka menganggap bahwa agama ini diriwayatkan dari para pendusta غير موثوقين yang tidak terpercaya. Wahada qasdul Yahud. Inilah tujuannya Yahudi. Inilah tujuannya Majusi. Al-Yahud wal-Majus. Yang pertama pencetusnya adalah seorang Yahudi. Kemudian pendukung utamanya Majusi. Yadussuna 'alal muslimin. Mereka menyelinap di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Abdullah bin Saba al-Yahudi mulai berbicara menghembuskan kalimat kami cinta ahli bait dan benci kepada Abu Bakar wa Umar. Karena mereka berkhianat, merampas haknya ahlul bait. Jama'atun yasubbuna sahaba Maka terbentuklah satu kelompok yang mencerca para sahabat. Wa qasduhum yubtiluna syariah. Tujuan mereka, Yahudi dan Majusi adalah ingin membatalkan syariat, menggugurkan syariat. Yubtilun syariah. Lianahum idza abtalu hamalatha ruwatuha atau hamalataha wa ruwataha wa ta'anu fi afdalil ummah fata'nuhum fi ghairi sahaba min babi aula karena ketika mereka membatalkan atau menggugurkan para pembawa agama yaitu para sahabat mencerca para periwayat yang pertamanya mencerca sebaik-baik umat Niscaya mereka akan lebih berani lagi mencerca orang yang bukan sahabat. Jangan tanya bagaimana para tabi'in mereka hinakan. Jangan tanya bagaimana mereka menghinakan para tabi'in tabi'in dan para imam, imam ahlu sunnah. Habis. Para sahabat saja dijatuhkan oleh mereka dan dihina. Apalagi para ulama dari tabi'in dan tabi' Apalagi para ulama yang bukan dari generasi pertama. Ulama ahlu sunnah sepanjang masa selalu mereka cerca, mereka jatuhkan, mereka hinakan. ala afiyah. Fa innal Qur'ana ila sunnati ahwaj mina sunnati ila al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah kepada Quran. Hati-hati. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Jangan terkesan bahwa ini berarti memuliakan sunnah di atas Quran. Padahal sunnah kan ucapan manusia. Quran ucapan Allah Ta'ala. Bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Maknanya bahwa kalau kita melihat as-sunnah secara lengkap kamu kerjakan dari A sampai Z. Apakah Quran terkandung di dalamnya? akan dikerjakan semuanya. Artinya yang ada dalam sunnah seluruhnya tafsiran dan cerminan dari Al-Quran secara lengkap. Di dalam sunnah ada sunnahnya membaca Al-Quran. Di dalam sunnah ada sunnahnya mengamalkan Al-Quran. Ada sunnahnya semua. Rasulullah SAW adalah bentuk Quran yang berjalan. Baik, sekarang kalau kita balik. Orang baca Quran tanpa sunnah. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر cuma tiga salat itu siapa yang bilang lima cuma tiga penghujung pagi penghujung sore sama malam tiga lihat sesat salah paham membaca lagi ayat yang lain lagi salah paham lagi tanpa sunnah. Tapi kalau sunnah dikerjakan seluruhnya, kamu kayak Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan Quran seluruhnya? Itu makna Al-Quran ila sunnati ahwaj minas sunnati ila Al-Quran. Oleh karena itu, lebih terkenal istilah ahlus sunnah daripada ahlul Quran. Ya banyak juga yang menyebutkan dengan lengkap ahlul Quran wa sunnah. Tapi yang lebih terkenal Ahlul sunnah, Ahlul sunnah, Ahlul sunnah. Lima ada? Karena mereka mereka menyatakan ahlul Quran, kami golongan Quran, kami Quraniyun. Ternyata mereka ingkar sunnah. Tidak menafsirkan Quran dengan sunnah. Tidak memahami Quran dengan dalil-dalil. Tidak memahami Quran seperti Rasulullah SAW. Mereka tidak menerapkannya seperti penerapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Orang-orang sesat mereka. Sedangkan ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah otomatis akan memahami Quran sesuai dengan sunnah. Karena dalam sunnah pengamalan-pengamalan Al-Quran. Dalam sunnah ada praktek-praktek Al-Quran secara lengkap. Naktafi al qadar barakallahu fikum. Yang mau adzan silahkan adzan. Setelah adzan ada sedikit tausiah. Barakallahu fikum. Tafadhol.